Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa berjumpa lagi di udara dalam acara bedah buletin yang rutin diadakan setiap Jumat malam kita membedah buletin atau tauhid Dan sebagaimana biasanya kami ditugaskan oleh guru kami Al-Ustaz Abu Salman Hafizullah taala untuk menghentikan beliau di mana beliau pada setiap lima pekan sekali ada uh, suatu ulur sehingga tidak bisa mengisi kajian ini sehingga kami diberi tugas untuk menggantikan beliau. Maka tentunya yang menggantikan tentu li, tidak lebih utama daripada yang digantikan. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas buletin atau hit edisi terbaru yang terbit pada hari ini dengan judul Keesaan Allah, Keesaan Allah Ta'ala yang juga merupakan tulisan dari guru kami yaitu Al-Ustaz Muhammad Nur Ikhwan Muslim Hafizahullah Ta'ala Ya tentunya sekali lagi Bukan berarti kami yang membedah ini lebih mengetahui daripada yang menulis Namun tentu karena buletin tempatnya sangat terbatas Tidak bisa berpanjang lebar Maka tentunya tidak bisa eh, penulis menumpahkan materi dengan uh, berpanjang lebar. Namun kami di sini diberi tugas untuk mensyarah atau membedah buletin beliau. Sekali lagi bukan berarti kami lebih mengetahui, namun kami berusaha untuk memberi satu dua faedah yang bisa kita ambil manfaatnya dari tema yang akan kita bahas ini. <clears throat> Dan tidak lupa untuk saya selalu ingatkan kembali bahwasanya kita di sini dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang mana menuntut ilmu itu adalah jalan yang memudahkan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua kita ingin masuk surga. Tentunya semua kita ingin kita mendambakan agar menjadi penghuni surga. Dan untuk mendapatkan hal itu tentunya kita tidak hanya berleha-leha, tidak hanya diam diri, tidak hanya berpangku tangan atau berbuat seenaknya. Namun kita tentunya harus mengikuti, harus menempuh jalan-jalan untuk menuju ke sana. Sebagaimana kata mata Arab, tarjun najata walan tasluk masalikaha ya. Fa inna safinata la tajri 'alal bar engkau mau mendambakan e, kesukses, kesuksesan, namun engkau tidak menjalani jalannya, maka ketahuilah bahwasanya perahu itu tidak jalan di atas daratan. Makanya untuk untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala kita perlu menempuh jalannya. <clears throat> di antara jalannya adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Maka sekali lagi kita introspeksi diri lagi bahwa kita di sini dalam rangka untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembaca sekalian kita langsung saja simak bulletin atau hit Silakan yang sudah memiliki buletinnya uh, eh, dibuka atau yang belum memiliki buletinnya bisa membuka alamat website buletin.muslim.or.id. Ya, sekali lagi alamat websitenya buletin.muslim.or.id. Ya di situ ada uh, eh, buletin atau hit dalam bentuk online. Ya. Al Ustaz Muhammad Nur Ikhwan Muslim Hafizullah taala mengatakan Pembaca yang dirahmati Allah berbicara konsep ketuhanan. Islam adalah satu-satunya agama yang menanamkan kepada penganutnya konsep ketuhanan yang bersifat tauhidi. Artinya dalam hal keyakinan atau akidah, seorang muslim wajib meyakini bahwa Allah Maha Esa, Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, dan esa dalam perbuatannya. Dalam Islam, konsep ketuhanan secara jelas dan tegas dituangkan dalam surat Al-Ikhlas, sebuah surat yang ringkas dan syarat akan makna ketawahidan. Ya, beliau membuka uh, tulisannya dengan menyatakan bahwasanya Islam adalah agama yang menantam, menanamkan konsep tauhid. Namun kalau e, diizinkan untuk memberi tambahan dan memberi catatan bahwasanya perkataan beliau e, Islam satu-satunya agama yang menanamkan kepada penganutnya konsep ketuhanan yang bersifat tauhidi, yang bersifat tauhidi. Ini perlu dirinci. Jika yang dimaksud e, sifat tauhid di sini adalah monoteisme atau monotheism yaitu kepercayaan orang bahwasanya Tuhan itu hanya satu. Ya jika dalam demikian maka ini kurang tepat. Karena banyak sekali agama-agama lain yang selain Islam yang juga menganut paham monoteisme. Ya, di antaranya ada uh, agama Bahai. Ada juga uh, agama Judais, Judaisme yang itu juga turunan dari agama Yahudi. Kemudian juga ada agama Sikh, ada agama dan agama-agama yang lain. Banyak. Jadi ada beberapa agama lain selain Islam yang juga menganut paham monoteisme. Mereka percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Namun, jika yang dimaksud adalah tauhid yang hakiki yaitu sebagaimana tauhid yang diajarkan dalam Islam yaitu bahwasanya Allah, bahwasanya Tuhan itu satu dan yang berhak disembah itu hanya satu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya Islam. Ya jadi sekali lagi yang meyakini bahwasanya Tuhan itu satu banyak. Namun yang meyakini bahwasanya sesembahan yang berhak disembah itu hanya Allah, itu hanya Islam. Kenapa? Karena agama-agama lain yang meyakini bahwasanya Tuhan itu hanya satu, mereka tetap membolehkan, mereka tetap mempersembahkan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Ya. Sekali lagi, agama-agama lain yang mereka menganggap bahwasanya Tuhan hanya satu, namun mereka tetap mempersembahkan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Tuhan yang satu tersebut. Dalam rangka ya berbagai macam alasannya. Dalam rangka takorup Dalam rangka mereka menganggap e, eh, sesembahan yang lain sebagai titisan dan macam-macam. Ya. Walaupun mereka menganggap Tuhan yang hakiki itu satu, namun mereka tetap melakukan ibadah kepada selain Tuhan yang mereka anggap satu tersebut. Berbeda dengan Islam, Islam menganggap Allah itu hanya satu dan hanya Allah saja yang berhak untuk dipersembahkan segala bentuk ibadah. Tidak boleh mempersembahkan bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Yang meyakini demikian hanya Islam itu benar. <clears throat> Di antara dalilnya adalah yang ada dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca setiap hari dalam sholat. Yaitu Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Iyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, kami beribadah. Ini dalam bahasa Arab. Ini ada unsur yang seharusnya terletak di belakang namun dikedepankan. Aslinya Nak buduka, nak buduka kami menyembahmu. Wahai Allah, kami itu siap untuk menyembahmu, kami rela untuk menyembahmu. Bentuk aslinya seperti itu, maksudnya bentuk uh, defaultnya seperti itu. Ya, bentuk yang biasa digunakan seperti itu. Namun, dalam ayat ini Allah menggunakan bentuk yang lain, tidak seperti itu. Allah menggunakan lafadz iya kanak budu. Bukan nak buduka, tapi iya ka nak budu. Kaknya domir ka dikedepankan. Yang ini dalam bahasa Arab ini menunjukkan ini berfaedah adanya hasor, adanya pembatasan, penyempitan, pembatasan. Ya, yang tadinya nak buduka kami rela untuk menyembahmu. Namun yang digunakan adalah iya ka nak budu sehingga artinya menjadi hanya kepada engkau lah saja wahai Allah kami menyembah jadi dalam Islam ya bukan hanya kita meyakini bahwa Allah itu hanya satu bukan hanya kita meyakini Tuhan itu hanya satu tapi juga kita meyakini bahwasanya sesembahan atau peribadahan hanya boleh ditujukan kepada satu zat yaitu Allah Subhanahu wa taala Iyaka na'budu hanya pada engkaulah semata satu-satunya. Kalau kata orang Jawa, tokdil. Kami menyembah. Tidak ada yang lain. Sudah terbatasi. Dan wa iyyaka nastai dan hanya pada mulah kami mohon pertolongan. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya ini perbedaan akidah Islam dengan akidah agama-agama yang lain. Dan juga yang menggambarkan akidah Islam yang hakiki yaitu dalam kalimat tahlil yang juga kita cukup akrab yaitu kalimat la ilaha illallah. <clears throat> Yang mana ini adalah kalimat tauhid. Hakikatnya adalah kalimat tauhid. Ya, kalimat tahlil itu la ilaha illallah. Ini pada hakikatnya adalah kalimat tauhid, kalimat yang mengajarkan kepada kita konsep tauhid yang benar. Apalagi bagi orang yang paham bahasa Arab, ya akan sangat-sangat memahami betapa kalimat ini sangat-sangat menggambarkan konsep akidah yang benar dalam Islam. Ya, la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah atau la ma'budu haqqan illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ya, bukan la ilaha illallah sini artinya la ma'budu illallah saja, bukan artinya tidak ada sesembahan selain Allah saja, bukan seperti itu saja. Namun la ma'budu bihaqqin illallah atau la ma'budu haqqan illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu di zaman Nabi SAW tidak mau mengucapkan kalimat ini. Karena mereka orang yang paham bahasa Arab. Karena mereka sangat-sangat fasih dalam berbahasa Arab. Mereka tahu ya ilmu balaguh mereka luar biasa. Ilmu ya nahwasorof mereka sudah di luar kepala. Bahkan zaman dulu belum ada ilmu ilmu, ilmu karena mereka sudah saking pahamnya dengan bahasa Arab gitu. Mereka tahu makna-makna tersembunyi dari sebuah kata. Makanya orang e, kafir di zaman Nabi tidak mau mengatakan hal ini karena ketika mereka mengatakan hal ini berarti mereka harus mengakui bahwasanya sebuah ibadah atau semua bentuk ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Sedangkan mereka masih belum mau seperti itu. Mereka maunya saya atau eh, mereka maunya ibadah itu boleh kepada selain Allah. Mereka ingin punya wasilah-wasilah, mereka ingin punya perantara-perantara yang mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah Allah, namun mereka tidak mau diajak untuk menyembah Allah semata. Mereka masih ingin untuk menyembah makhluk selain Allah. Menyembah makhluk Allah. Di antara buktinya bahwa bahwasanya mereka menyembah Allah ini banyak sekali dalam Al-Qur'an Al Karim. Di antara dalam surat Yunus Allah taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra" fasayaqulunallah. Katakanlah, tanyakanlah kepada mereka, siapakah yang memberi mereka rezeki? Minas samail wal ard, dari langit dan dari bumi. Amma yamlikus sama wal absar. Atau siapakah yang menguasai asam eh, pendengaran mereka dan penglihatan mereka? Wa may hayya minal mayit dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang membangkitkan orang yang mati? Wa yukhrijul minal hayy dan bangkitkan orang mati dari orang yang hidup. Wa may yudabbirul dan siapa yang mengatur urusan-urusan? Yang mengatur alam semesta ini siapa? Maka mereka akan menjawab yang Allah. Mereka akan menjawab Allah. Mereka yaitu orang-orang kafir di zaman Nabi mengatakan Allah yang melakukan itu semua. Allah lah yang menciptakan kami. Allah lah yang mengatur alam semesta. Allah lah yang memberi kami rezeki. Allah lah yang memberi kami nyawa, memberi kami penglihatan, memberi kami pendengaran itu Allah. Mereka mengakui itu. Ya bukan berarti orang-orang kafir di zaman Nabi itu tidak menyembah Allah, mereka menyembah Allah. Ya bukan berarti mereka menganggap bahwa berhala itu yang menciptakan bumi dan langit. Itu sangat-sangat konyol sekali. Ya mereka tidak sekonyol itu. Mereka tidak beranggapan bahwasanya batu yang mereka sembah berhala-berhala itu adalah yang menciptakan langit dan bumi tidak mungkin. Mereka juga menyadari hal itu. Gitu. Mereka mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang menciptakan mereka, yang menciptakan langit dan bumi. Namun mereka tidak mau ketika diajak untuk menyembah Allah semata. Ya. Ketika diajak untuk menyembah Allah semata, Ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau wahai Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu saja gitu. Sungguh ini adalah suatu yang sangat mengherankan kata mereka. Lawong kami ini udah biasa seperti ini. Sudah turun temurun ya kayak begini-begini. Saya itu kata mereka ya, saya itu ya dari dulu begini, nyembah itu ya banyak. Nyembah ini, nyembah itu. Kenapa kamu wahai Muhammad ingin menjadikan tradisi kami ini berubah? Tradisi kami ini yang tadinya nyembah banyak, lalu nyembah satu saja. Ini sangat-sangat mengherankan kata mereka. Mereka tidak mau. Karena, karena karena mengapa? Karena mereka merasa bahwasanya mereka butuh perantara-perantara untuk sampai kepada Allah. Mereka butuh perantara-perantara untuk takorup kepada Allah. Dalam masalah rezeki, ya nanti mereka butuh perantara kepada berhala ini. Dalam masalah jodoh, mereka butuh perantara kepada berhala itu. Dalam masalah, misalnya dalam masalah kedudukan, mereka nanti butuh perantara kepada sembahan yang ini. Jadi mereka merasa tidak pede kalau mereka hanya menyembah kepada Allah semata. Mereka butuh perantara-perantara yang menyampaikan hajat mereka yang memberi mereka syafaah. Ya, memberi mereka syafaah. <clears throat> Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ dunillahi مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ Mereka itu orang-orang kafir ketika di zaman Nabi menyembah selain Allah ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka. Batu, pohon, tidak bisa membahayakan mereka sama sekali. Wala yanfa'uhum dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. wa yaquluna haula'i indallah. Namun kenapa disembah? Mereka mengatakan haula'i Mereka adalah syufa'a, syafi'. Mereka adalah pemberi syafaat bagi kami. Mereka lah yang menjadi maklar antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Perantara. Nah, itu keadaan orang-orang kafir terdahulu. Makanya sekali lagi, konsep tauhid dalam Islam, konsep akidah yang benar dalam Islam adalah kita mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah semata. Kalau konsep akidah kita yang selama ini hanya sekedar kita menganggap bahwasanya Allah itu ada atau bahwasanya Allah itu satu atau bahwasanya pencipta alam semesta ini hanya Allah, maka kita masih belum beranjak dari akidahnya orang-orang kafir terdahulu yang diperangi oleh Rasulullah. Kita masih masih selevel dengan mereka. Dan juga kita tidak ada bedanya dengan agama-agama lain selain Islam yang memiliki paham monoteisme yang memiliki paham bahwa bahwasanya hanya ada satu Tuhan. Kita tidak ada bedanya dengan mereka kalau sekedar kita meyakini bahwasanya Allah itu ada yang menciptakan alam semestanya adalah Allah dan saya menyembah Allah. Hanya sekedar itu, tanpa kita menafikan bahwasanya sembahan yang lain itu batil dan sesembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada uh, tulisan buletin. Tafsir ringkas surat Al-Ikhlas. Ya, di sini jika kita kita cermati dengan baik tulisan beliau Ustadz Muhammad Nur Ikhwan Muslim pada kekatnya beliau di sini menjelaskan tentang kandungan atau tafsir dari surat Al-Ikhlas. Yang mana surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya surat Al-Ikhlas ini dia keutamaannya sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wallazi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an." Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya yaitu demi Allah Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu di ta'dilu Al Qur'an. Menyamai atau sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Luar biasa. Bukan berarti ya kalau kita baca Al-Ikhlas tiga kali berarti hatam Qur'an, bukan. Ya. Namun keutamaan dari surat Al-Ikhlas itu menyamai keutamaan dari sepertiga Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah bahwasanya surat Al-Ikhlas ini berisi mengenai tauhid secara sempurna. Penjelasan atau memuat tentang kandungan tauhid secara sempurna. Tauhid secara rububiyah, tauhid secara uluhiyah dan tauhid secara asma wa sifat. Semuanya terkandung dalam surat Al-Ikhlas ini. Sedangkan Al-Qur'an isi dari Al-Qur'an pada hakikatnya kalau kita golongkan, kalau kita klasifikasi itu isinya hanya tiga. Yang pertama adalah tentang tauhid. Yang kedua adalah tentang halal dan haram, tentang ahkam, tentang hukum-hukum halal dan haram. Yang ketiga tentang kosos, tentang kisah-kisah. Jadi surat Al-Ikhlas ini sepertiga karena dia isinya tauhid. Sedangkan tauhid adalah sepertiga isi dari Al-Quran. Ya. Karena tadi Al-Quran dibagi menjadi tiga isinya. Tauhid, kemudian ahkam, kemudian kosos. Tauhid, kemudian hukum-hukum halal dan haram, kemudian kisah-kisah. Maka tauhid ini sepertiganya Al-Quran. Dan surat Al-Ikhlas ini sangat syarat, sangat padat dan penuh dengan tauhid. Makanya kata Rasulullah SAW, Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian, penulis mengatakan sebagian ahli tafsir menyampaikan suatu riwayat yang menerangkan bahwa surat ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW perihal sifat dan nasab Tuhan yang beliau dakwahkan untuk disembah. Untuk tujuan tersebut, surat ini diturunkan pada beliau. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya Ibnu Katsir dalam tafsirnya membawakan sebuah riwayat yang menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat ini. Ya. Ada beberapa riwayat kita akan bacakan satu riwayat saja An Abi an Ubay ibn Ka'b al musyrikin qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad insab lana rabbaka dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya kaum musyrikin di zaman Nabi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Muhammad insab lana rabbaka jelaskan nasab Rob kamu Ya, sebagian ulama mengatakan maksudnya di sini mereka meminta nasab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan mereka meminta sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Minta mereka meminta Rasulullah mensifati Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana sifatnya. Namun, ya sebagian ulama juga mengatakan bahwa mereka minta nasab. Berarti ini sangat-sangat kurang ajar sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mereka minta nasab. Mereka minta silsilah uh, keluarganya Allah gitu. Siapa yang melahirkan Allah? Anak Allah siapa? Ya ini sangat-sangat kurang ajaran yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'anzalallahu taala qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Allah pun menurunkan ayat ya surat Al-Ikhlas ini. Ya, langsung Allah jawab. Ya bahwasanya Allah itu satu, bahwasanya Allah itu As-Samad dan bahwasanya Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini jawaban langsung atas pertanyaan kaum musyrikin. Mereka meminta nasab Allah maka Allah jawab bahwasanya Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kemudian kata penulis dalam surat ini pada ayat pertama disampaikan bahwa Tuhan yang mereka tanyakan itu adalah Allah Al-Ahad yang Maha Esa. Terkait makna Al-Ahad, Ibnu Katsir memaparkan bahwa dialah Al-Wahid Al-Ahad. Tidak ada yang setara dengannya, tidak memiliki pembantu, tidak memiliki sekutu, serta tidak ada yang serupa dengan dan sepadan dengannya. Demikian yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kemudian kita bawakan juga di sini penjelasan Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya Taisir Kamil Rahman kul ya dalam ayat ini kan kul huwallahu ahad kul katakanlah maksudnya adalah qaulan jaziman bihi katakanlah perkataan yang tegas mu'taqidan lahu arifan bima'nahu perkataan yang tegas yang sesuai dengan apa yang diyakini olehmu wahai Muhammad arifan bima'nahu yang engkau katakan karena engkau sangat-sangat memahami maknanya. Ya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul ini khitabnya kepada Rasulullah SAW. Katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah dengan perkataan yang tegas, perkataan yang benar-benar engkau yakini, perkataan yang benar-benar engkau pahami maknanya. Huwallahu ahad. Bahwasanya Allah itu ahad, bahwasanya Allah itu satu. Ai qad inhasarat fihil ahadiyah. Yaitu maksudnya telah terbatasi Allah itu dengan ahadiyah bahwasanya Allah itu esa. Allah itu telah terbatasi bahwasanya Allah itu hanya satu. Fahuwal ahadu al-munfaridu bil kamali. Maka ialah Allah yang Maha Esa yang satu-satunya yang memiliki kesempurnaan. Alladzi lahul asmaul husna. Yang Allah ini memiliki asmaul husna. Wa sifatul kamilah al-ulya. Dan sifat-sifat yang sempurna, yang maha tinggi sifat-sifat tersebut. Wal af'al al-muqdasah. Dan perbuatan-perbuatan Allah yang suci yang tersucikan dari celah, yang tersucikan dari kesalahan, yang tersucikan dari keburukan. Alladhi la nadhira lahu wa la mathila. Yang tidak ada tandingannya dan tidak ada permisalannya. Tidak ada yang sebanding dengan Allah dan tidak ada yang semisal dengan Allah. Demikian yang dikatakan oleh Al-Imam Sa'di rahimallahu taala. Jadi maksudnya al-ahad adalah bahwasanya Allah itu satu-satunya sesembahan. Allah itu satu-satunya zat yang maha pencipta. Allah satu-satunya Rob Dan tidak ada yang sebanding dengan Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Dan Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan dalam syarahnya terhadap Al-Aqidah Tahawiyah beliau mengatakan bahwasanya eh, yang dimaksud dengan Allah itu Ahad Berarti yang masuk adalah Allah itu ahad fil rububiyah, ahad fil uluhiyah dan ahad fil asma wa sifat. Allah itu satu-satunya dalam rububiyah. Allah itu Maha Esa dalam rububiyah, Allah itu Maha Esa dalam uluhiyah, Allah itu Maha Esa dalam asma wa sifat. Allah Maha Esa dalam rububiyah artinya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya lah Zat yang menciptakan alam semesta. Ialah yang mengatur alam semesta. Tidak ada zat lain yang bisa mengatur alam semesta. Hanya Allah semata. Allah yang menurunkan rezeki. Allah yang membatasi rezeki. Allah yang me, yang mengatur takdir-takdir. Allah yang mengatur pergerakan planet-planet. Itu hanya Allah. Allah rubiah dalam Allah ma Maha Esa dalam rububiyahnya. Dan Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya. Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya artinya hanya kepada Allah sajalah semua ibadah berhak ditunjukkan Hanya sesembah hanya kepada Allah lah kita menyembah. Sesembahan yang hak hanya Allah. Itulah maksudnya dari Allah Maha Esa dalam rububiyah dan hanya Allah lah, dan Allah itu ahad dalam asma wa sifat. Artinya hanya Allah lah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Hanyalah Allah, Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang mencapai puncak kesempurnaan yang tersucikan dari semua kesalahan, tersucikan dari semua keburukan, tersucikan dari semua celah. Hanya Allah semata yang demikian. Adapun yang selain Allah, maka sifat-sifatnya memiliki celah. Sifat-sifatnya tidak sempurna, sifat-sifatnya memiliki sisi buruk. Kemudian penulis mengatakan pada ayat berikutnya ditegaskan bahwasanya Allah adalah As-Samad. Yaitu Tuhan yang bergantung padanya segala sesuatu. Mengingat Allah senantiasa berada dalam kesibukan sebagaimana dinyatakan dalam surah Ar-Rahman ayat 9. Adalah tepat jika Allah memiliki nama As-Samad. Nama yang memiliki cakupan makna yang sangat luas karena memiliki arti as -Sayyid yang dijadikan tujuan atau sandaran dan tidak ada seorang pun yang berada di atasnya. Ya, ayat kedua ya qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah itu as-samad. Kan di sini yang jadi pertanyaan adalah apa itu as-samad? As-samad secara bahasa ya. Secara bahasa as-samad dalam kamus Lisanul Arab sebutkan somadahu yasmiduhu somdan. Wa somada ilaihi artinya kosodahu. Ya, somada artinya kosoda. Artinya memaksudkan. Wa somada somdal amr kosoda kosdahu wa tadahu wa'tamada wa'tamadahu ya somada somdal amr artinya memaksudkan dengan sengaja kemudian as-somad bitahrik as-sayyid nah sebagaimana yang dikatakan oleh penulis as-somad uh, as-somad salah satu artinya adalah as-sayyid itu zat yang menguasai Sayyid. As-Sayyidu al-Muta' Zat yang menguasai, yang ditaati. Alladhi la yuqda dunahu amrun. Yang tidak ada pihak lain yang menguasai dia. Yang disebut as-samad adalah as-sayyid al-muta' Alladhi la yuqda dunahu amrun. Suatu yang menguasai yang dia ditaati dan tidak ada yang menguasai dia. Di atasnya tidak ada lagi. Ya. Beda dengan misalnya direktur direktur, ya dia menguasai banyak orang. Menguasai bawahan, tapi di atas direktur ada presiden direktur. Berarti dia bukan asomat. Nanti presiden direktur pun masih ada lagi di atasnya. Yaitu ownernya. Berarti dia bukan asomat juga. Ownernya nanti ada lagi di atasnya, itu istrinya. <laughs> ya, nurut sama istrinya. Jadi dia bukan asomat juga ya. asomat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada lagi yang mengatur Allah yang yang memerintah-merintah Allah nggak ada. Allah pada puncak kekuasaan. Waqila alladhi yusmadu ilaihi fil hawaij yuqsa'd Dan sebagian ahli bahasa juga mengatakan as Artinya alladhi yusmadu ilaihi fil hawaij. Artinya suatu zat yang dia dimaksudkan dalam ya kebutuhan-kebutuhan. Artinya orang-orang yang memiliki kebutuhan memaksudkan kebutuhannya kepada kepada dia. Menggantungkan kebutuhannya kepada dia. Bergantung pada dia. Kemudian as-samad min sifatihi ta'ala wa taqaddasa li'annahu usmidat al umur. Dan as-samad juga nih penulis Lisan al Araf mengatakan as-samad juga adalah salah satu sifat Allah taala yang disucikan karena li'annahu usmidat al umur. Karena Allah lah yang ditujukan dari semua perkara. Falam yaqdi fiha ghairuh falam yaqdi fiha ghairuh dan tidak ada yang mengatur Allah, tidak ada yang memerintah Allah. Jadi Allah semua kebutuhan, semua perkara menunjukkan maksudnya kepada Allah, mereka bergantung kepada Allah dan Allah tidak ada yang mengatur dan memerintah. Ini menunjukkan suatu level puncak dari kekuasaan. Tidak ada lagi di atasnya. Waqila huwa al-musmatul ladzi la jawfalahu Dan sebagian ahli bahasa juga mengatakan yang dimaksud dengan as-samad sebagai sifat Allah adalah huwa al-musmatu alladzi la jawfalahu yaitu Allah itu adalah zat yang musmat. Musmat itu artinya Eh, kalau dalam benda ya, kalau dalam benda musmatu eh, musmat itu artinya benda yang padat, padat, yang solid. La jaufalahu yang tidak ada celah, tidak ada rongga padanya. Maka Allah adalah zat yang tidak ada celah padanya. Tidak ada rongga, tidak ada aib sedikit pun pada Allah. Ya, jadi kalau kita ringkas secara bahasa, eh, asomat memiliki tiga arti. Ya, bagi yang memperhatikan tadi Asomat ada tiga arti. Pertama adalah zat yang ditujukan padanya kebutuhan-kebutuhan. Yang kedua, asomat artinya zat yang berada pada puncak kekuasaan, tidak ada yang yakdi, tidak ada yang memerintahkan dia, tidak ada yang mengatur dia. Dan yang ketiga adalah as artinya al-musmat. Suatu zat yang tidak memiliki rongga, tidak memiliki celah, tidak memiliki aib sedikit pun. Itu arti dari dari as Itu secara bahasa. Kita lihat penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau mengatakan as al-maqsud fi jamil hawaij, yaitu zat yang dimaksud, yang dituju dalam semua kebutuhan. Fa ahlul alam al-alawi was-sufli muftaqiruna ilaihi ghayat al-iftiqar. Penduduk penduduk uh, dunia atas yaitu penduduk langit ya, langit ada tujuh lapis dan setiap lapis ada penduduknya yang kita sekarang masih belum uh, mengetahui bagaimana gitu. Kecuali nanti kalau uh, hari kiamat kita nanti akan melihat bagaimana penduduk langit itu. Penduduk langit ya yang di antara para malaikat, ya, para bidadari, penduduk langit yang di atas dan penduduk langit penduduk yang di bawah yaitu kita. Ya, penduduk bumi, manusia, jin, semuanya muftaqiruna ilaihi, semuanya sangat-sangat membutuhkan pada Allah ghayatal iftiqar. Pada puncak kebutuhan, puncak kefakiran kita kepada Allah. Sangat-sangat kita butuh kepada Allah. Termasuk juga malaikat. <clears throat> ya. Malaikat itu sangat-sangat butuh kepada Allah. Ya, bukan berarti uh, malaikat punya tugas ada yang menurunkan hujan, ada yang memanggul arsh Allah, ada yang memanggul kursi Allah, ada malaikat yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka. Bukan berarti Allah butuh kepada mereka. Bukan berarti Allah butuh bantuan mereka, bukan. Justru mereka lah yang butuh kepada Allah. Dan apalagi kita, manusia, kita sangat-sangat butuh kepada Allah layatal iftiqor. Pada puncak kebutuhan kita. Kalau kita nggak punya duit, nggak punya duit, ya nggak masalah. Ya kita bisa nanam bahan makanan sendiri. Kalau kita nggak punya bahan makanan, nggak masalah. Kita bisa cari bahan makanan alternatif. Tapi kalau kita tidak punya Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kebutuhan kita yang paling organ bukan bahan makanan, bukan duit, bukan bukan yang lainnya, tapi kita sangat-sangat butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat-sangat fakir pada Allah Subhanahu wa taala. Hawa hawaijahum. Yang mereka ini ya penduduk atas dan penduduk bawah, penduduk dunia atas dan penduduk dunia bawah, mereka meminta kepada as tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Yarghabuna yarghabun ilahi fi muhimmatihim. Yang mereka sangat-sangat berharap kepada As-Samad pada Allah dalam perkara-perkara yang muhimmat, perkara penting bagi mereka. Lianahu al-kamil fi fi awsafihi. Karena ialah Allah yang sangat yang paling sempurna dalam sifat-sifatnya al-alim alladzi qad kamula fi ilmihi yang maha mengetahui yang telah sempurna ilmunya maha sempurna ilmunya al-halim alladzi qad kamula fi ilmihi yang sangat halim yang sangat bijak yang sangat sempurna kebijakannya sangat maha sempurna kebijakannya al-rahim alladzi kamula fi rahmatih yang Allah itu sangat maha penyayang dan maha sempurna rasa penyayangnya. Wasi'at rahmatuhu kulla syai' Rahmatnya meliputi segala sesuatu wa kadza sa'iru awsafihi dan demikian juga sifat-sifat Allah yang lain. Itu makna dari as-samad. Jadi as-samad ini mencakup tauhid rububiyah tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya, kalau Al-Ahad juga, ya, Al-Ahad ia ya, mencakup e, tauhid rububiyah bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan. Ya. Tauhid uluhiyah bahwasanya Allah satu-satunya yang disembah dan tauhid asma, asma wa sifat. Ya, karena Ahad itu adalah sifat Allah. Kemudian juga As-Samad juga bahwasanya semua perkara bergantung pada Allah. Bumi, langit bergantung pada Allah. Ini tauhid rububiyah. Dan juga manusia, jin dan semua makhluk sangat-sangat bergantung pada Allah, hanya meminta kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah, isti'anah. Ya, isti'anah adalah ibadah dan isti'anah hanya kepada Allah. Dan juga as adalah salah satu sifat Allah dan nama Allah. Ini tauhid asma wa sifat. Kemudian lebih lanjut, eh, kata penulis, lebih lanjut pada ayat ketiga Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya, Allah tidak beranak dan juga tidak dilahirkan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya tidak ada anak yang dilahirkan darinya. Demikian pula Allah tidaklah lahir dari suatu apapun. Kemudian surat ini diakhiri dengan firman-Nya Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Untuk memperkuat karena Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tentu menuntut penafian atau peniadaan keberadaan sesuatu yang setara dengannya. Ya demikian bahwasanya Allah tidak beranak dan juga tidak dilahirkan. Dan tidak layak sesuatu yang disebut Tuhan itu beranak atau diperanakan. Tidak layak. Sesuatu yang disebut Tuhan itu beranak atau diperanakan. Karena beranak atau diperanakan itu adalah sifat nakes. Sifat yang kurang. Kalau beranak berarti ia memiliki kelemahan yaitu dia memiliki kecenderungan tertentu pada anaknya. Dia memiliki kebutuhan pada anaknya. Kalau dia dilahirkan atau diperanakan, maka tentunya yang melahirkan dia lebih superior. Yang melahirkan tentu lebih superior daripada yang dilahirkan. Ya, sebagaimana kalau kita misalkan kita lahir dari seorang ibu dan kita lahir sebagai sebuah eh, sebagai uh, seorang bayi orok ya kalau dalam bahasa kita orok yang tidak bisa ngapa-ngapain lemah sedangkan ibu orang dewasa lebih superior daripada si bayi si ibu tentunya lebih superior daripada si bayi kan Si ibu udah bisa ngomong, udah bisa jalan, udah bisa berpikir. Si bayi belum bisa ngapa-ngapain. Ini membuktikan bahwasannya yang melahirkan lebih superior daripada yang melahirkan. Maka secara logika saja tidak mungkin Tuhan itu dipernak, diperanakan atau memiliki anak. Ini tidak sangat-sangat tidak logis. Maka sangat-sangat maka kebalikannya sangat-sangat layak ya Tuhan itu memiliki sifat lam yalid wa lam yulad. Memiliki sifat tidak diperanakan, ya, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Ini sifat yang sangat-sangat layak yang disematkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sifat kesempurnaan. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan wa min kamalihi annahu lam yalid wa lam yulad. Li kamalihi ginahu dan di antara kesempurnaan Allah adalah Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Karena kamali ginahu, karena kesempurnaan ginanya, kesempurnaan e, kekayaan Allah. Allah tidak butuh kepada suatu apapun. Ya, kalau kita e, diperanakan, kalau kita dilahirkan tentu kita butuh kepada ibu kita. Kalau kita dilahirkan dari seorang ibu kita butuh kepada ibu kita, kita butuh disusui, kita butuh diberi makan, kita butuh dirawat, kita butuh diayomi oleh ibu kita. Ada kebutuhan kepada yang melahirkan kita. Dan juga kalau kita beranak maka kita juga memiliki kebutuhan kepada anak yang kita lahirkan tersebut. Ya kita membutuhkan untuk e, merasa dia aman, merasa dia uh, sehat, kita butuh itu. Kita butuh untuk memiliki perasaan bahwa dia aman. Kita butuh untuk memiliki perasaan bahwa dia sehat. Makanya nanti kita akan melakukan usaha-usaha untuk melakukan hal itu. Kita intinya ada kebutuhan. Ya. Tentunya kita ada kebutuhan pada anak kita. Makanya Allah ternafikan dari sifat tersebut. Likamali liginahu karena Allah memiliki level gina yang paling tinggi. Allah tidak butuh kepada suatu apapun. Sedikit pun Allah tidak butuh. La fi asma'ihi wa la fi awsafihi wa la fi af'alihi. Ya, Allah sama sekali tidak memiliki kebutuhan ya, dalam asmanya dalam nama-namanya dalam sifat-sifatnya dalam dalam perbuatan-perbuatannya Allah tidak memiliki kebutuhan kepada yang selain Allah tabaraka wa taala walam yakun lahu kufuwan ahad hadhi as-surah mustamilah ala tauhidil asma wa sifat kata Syekh di surat ini ya setelah Eh, membawakan penjelasan di atas, beliau mengatakan fahadhi surah mustamilah. Surat ini mencakup ala tauhidil asma wa sifat kepada tauhid asma wa sifat. Artinya apa? Artinya sifat-sifat yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas ini ini sudah mencakup semua sifat Allah. Sudah mencakup semua sifat Allah secara sempurna. Secara umum ya sifat Allah, semua sifat Allah secara umum sudah tercakup dalam sifat asma dan sifat Allah yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas ini. Kemudian dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari Abu Ja'far At-Tabari mengatakan maksudnya lam yalid artinya laisa bifanin. Lam yalid artinya Laisa bifanin, ia bukanlah zat yang fana. Ya, sebuah keniscayaan kalau sebuah zat itu ada awalnya, maka dia ada akhirnya. Ya. Kalau dia ada ada batas awalnya, maka dia ada batas akhirnya. Batas awal dari bayi ya ketika dia dilahirkan, dia awal awal hidupnya, maka dia akan pasti ada matinya. Setiap benda yang kita produksi, yang kita buat pasti nanti ada masa hancurnya. Makanya ketika Allah tegaskan bahwa Allah itu lam yalid, Allah tidak dilahirkan, maka kata Imam Ottobari, artinya Allah laisa bifannin, Allah tidak tidak fana, tidak rusak, tidak akan hancur. Karena Allah itu al-awwal, Allah itu yang maha awal. Tidak ada batas awalnya itu. Allah yang paling awal dari semua hal, dari semua sesuatu. Liannahu la syai'a yalidu illa huwa fanin baidin. Kata Imam Tabari, karena tidak ada sesuatu yang dilahirkan kecuali dia fan, kecuali dia itu fana. Wa yaqul wa yaqul wa laysa bimuhdatsin lam yakun fakana. Lianna kulla mauludin lianna kulla mauludin fa innama wajada ba'da an lam yakun. Ya, kata beliau juga, mesti beliau lanjutkan, walaysa bimuhdatsin lam yakun fakana. Dan tidak ada benda yang muhdats yang baru itu lam yakun fakana. Yang dia eh, pasti ya sebelumnya tidak ada. Sebelumnya kalau ada benda yang dinamakan muhdats diproduksi baru ada, pasti sebelumnya tidak ada. Lianna kulla mauludin fa innama wajada ba'da alam yakun. Karena semua yang dilahirkan ya, dia ada setelah tidak ada. Gitu. Ini beliau ingin menjelaskan logika kenapa beliau menafsirkan lam yalid artinya laisa bifannin. Ya, Allah tidak dilahirkan artinya dia Allah itu tidak fana. Ya, wa hadatsa ba'da an kana ghairu mawjudin. Ya, dan dia hadatsa ada dia dia tercipta, dia ada pada an kana ghairu mawjudin setelah dia sebelumnya tidak ada. Ringkasnya semua zat, semua sesuatu yang dilahirkan itu pasti fana. Itu ringkasnya demikian. Kemudian penulis melanjutkan gambaran tentang tauhid. Meskipun hanya terdiri dari empat ayat, namun kandungan yang terdapat dalam surat ini teramat padat karena pondasi keimanan pada Allah dijelaskan secara lugas dan tegas. Selain tentang keesaan Allah, di dalamnya juga disampaikan kandungan bahwa keesaan Allah menuntut pengesaan terhadapnya atau yang lazim dikenal dengan tauhid. Hal ini merupakan konten atau muatan dakwah yang senantiasa disampaikan oleh seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25 sebagaimana disyaratkan oleh penulis wa ma arsalnaka illa wa ma arsalnaka min qablik min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni tidak wa ma arsalna min qablik tidak kami utus sebelum sebelum kamu wahai Muhammad min rasulin dari para rasul illa nuhi ilaihi kecuali diwahyukan pada mereka annahu la ilaha illa ana bahwasanya tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali aku kecuali Allah fa'buduni maka sembahlah aku semata ayat ini tegas menunjukkan bahwasanya dakwah para nabi dan rasul terdahulu ya mulai nabi Adam sampai nabi Muhammad SAW nabi terakhir semuanya sama yaitu dakwah tauhid ya dakwah inti dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Ya. Jelas sekali dalam ayat ini. Inti dakwah mereka bukan ya, bukan dakwah tentang ekonomi syariah, bukan. Bukan dakwah tentang khilafah, bukan. Bukan dakwah tentang politik, bukan. Inti dakwah para nabi dan rasul dari yang paling pertama hingga yang terakhir adalah tauhid. Bukan berarti kita menafikan bahwasanya tidak penting dakwah ekonomi syariah, bukan. Ya tetap semua yang bagian dari syariat Islam itu semua penting. Tidak ada syariat Islam yang remeh, tidak ada. Semua ajaran Islam itu penting. Cuman menjadi inti dakwah yang pertama dan utama untuk disampaikan pada umat adalah tauhid. Karena tauhid ini adalah penjamin seseorang di akhirat nanti. Tauhid adalah kunci bagi seseorang nanti di akhirat. Kunci surga, tiket untuk masuk surga. andaikan umat kita paham terhadap fikih muamalah, ekonomi syariat kontemporer, paham semua, kemudian eh, semuanya paham politik, namun mereka tidak bertauhid percuma. Jika mereka mati dalam keadaan tidak bertauhid, mereka mati dalam keadaan kufur, maka mereka diharamkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Percuma. Maka yang paling utama dan pertama adalah dakwah tauhid. Dan semua yang kita dakwahkan selain itu fikih muamalah, mendakwahkan akhlak, mendakwahkan sedekah, mendakwahkan politik, mendakwahkan khilafah, semua intinya untuk mengajak mereka untuk bertauhid juga. Inti-intinya ujung-ujungnya tauhid juga. Maka ya kalau kita merenungkan kembali ayat ini surat Al-Anbiya ayat 25 ternyata para nabi dan rasul inti dakwahnya adalah dakwah tauhid. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadah ladina amanu wa 'amilus shalihat Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanah najid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Itulah karunia yang dengan itu Allah mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Qul la asalamukum alaihi ajra. Katakanlah aku tidak meminta kepadamu suatu suatu ajar, suatu balasan apapun illal mawaddata fil qurba kecuali hendaknya kalian berbuat kasih sayang saling mencintai kepada karib kerabat. Wa may yaqtarif hasanah yazid lahu fiha husna. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya akan kami tambahkan baginya kebaikan itu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dan ayat ini juga menyatakan bahwasanya Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Allah tidak butuh diberi uang oleh kita. Allah tidak butuh diberi harta oleh kita. Allah tidak butuh harta benda dari kita ya. Yang Allah butuh adalah kita menyembah Allah semata. Yang Allah butuh dari kita hanyalah hendaknya kita menyembah Allah semata, simple sekali permintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah butuh hanyalah hendaknya kita menyembah Allah semata. Kita lanjutkan. Penulis mengatakan di awal surat pada ayat pertama secara tegas dinyatakan bahwasanya Allah taala adalah Al-Ahad yang Maha Esa. Tidak berbilang sebagaimana keyakinan, keyakinan kaum musyrikin dan karena keesaannya itulah Allah semata yang patut dan layak dijadikan sembahan bukan yang lain. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah mengatakan Maksud dari ayat ini adalah Robku adalah Allah Satu-satunya sembahan Yang berhak ditujukan segala bentuk Pahambaan dan peribadatan Esa dalam datnya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya Dengan demikian tidak ada yang serupa dan sepadan dengannya dalam hal tersebut karena dialah sang pencipta dan pemilik segala sesuatu di alam ini. Tidaklah patut sesuatu yang diadakan dan diciptakan memiliki kedudukan seperti penciptanya. Dan pencipta adalah Allah. Al-Ma'bud, satu-satunya zat yang berhak disembah. Demikian kata beliau dalam kitabnya Aisarut Tafasir. Oleh karenanya, pada ayat kedua dinyatakan bahwasanya Allah adalah As-Samad, yang berarti Tuhan yang segala sesuatu bergantung padanya. Seluruh makhluk di langit dan di bumi memanjatkan permohonan kepada dirinya untuk dikabulkan. Seluruh makhluk di langit dan di bumi memanjatkan permohonan pada dirinya untuk dikabulkan. Keberadaan berbagai sembahan selainnya yang memiliki ketidaksempurnaan, kelemahan dan sifat ketergantungan menunjukkan bahwa mereka semua tidak layak untuk disembah. Berbagai sembahan tersebut pada hakikatnya merupakan makhluk yang tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan sebagaimana kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki oleh Allah. Bahkan Allah lah yang maha kuasa menciptakan mereka dan menangani berbagai kebutuhan hamba. Kesan Allah juga ditegaskan dalam ayat ketiga dan ayat keempat ketika dinyatakan bahwa Allah tidak mengangkat seorang anak pun, tidak pula menjadi anak bagi selainnya dan bahwa tidak ada seorang pun yang sama sepadan sebanding setara dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, hal tersebut menjadi bukti yang semakin mendukung bahwa hanya Tuhan yang memiliki sifat tersebut yang layak menjadi tujuan dalam segenap peribadahan. kesan Allah dan perkara tauhid merupakan pondasi keimanan dan perkara yang mendasar dalam Islam. Hal tersebut telah dijelaskan dengan gamblang dan lugas dalam surat Al-Ikhlas. Siapapun yang menyelisihi ketentuan yang terdapat dalam surat ini, maka ia telah mengingkari keesaan Allah, sehingga terjatuh dalam kufuran dan kesyirikan. Kemudian, penulis membeli judul bab, gambaran berbagai keyakinan yang mengingkari keesaan Allah. Al-Quran banyak memberitakan berbagai keyakinan yang bertentangan dengan keesaan Allah, khususnya yang bertentangan dengan tauhid. Di antara keyakinan tersebut adalah yang pertama, anggapan bahwasanya Tuhan lebih dari satu. Dalam surat dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 22 Allah taala Allah taala berfirman membantah sebagian keyakinan kaum musyrikin bahwa di, di alam ini terdapat Tuhan yang memiliki kekuasaan setara dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Lau fihi ma'alihah illallah la fasadata." Sekiranya fihi ma di langit dan di bumi alihah illallah ada kesembahan lain selain Allah, la fasadata, maka keduanya itu akan rusak. Ya Di sini digunakan e, bentuk musanna fihima dan juga lafaz data. Yang dimaksud sini adalah langit dan bumi. Ya, untuk musanna artinya e, bentuk atau konteks yang menunjukkan pelakunya ada dua atau yang dimaksud ada ada dua jumlahnya. Ya, bagi yang baca bahasa Arab tentunya sudah paham. Musanna artinya menunjukkan dua, jumlahnya dua. Ya, di sini gunakan fihima dua yaitu di langit dan di bumi ya laukana fihima jika di langit dan bumi alihah ada sembahan yang banyak ilallah selain Allah la fasadata di sini juga menggunakan mustana la fasadata maka keduanya akan hancur akan rusak artinya langit dan bumi akan rusak kalau Sesembahan itu banyak, kalau Tuhan itu banyak. Fasubhanallahi rabbil arsyil Fasubhanallahi rabbi rabbil arsy amma yasifun. Maka subhanallah Maha suci Allah atas tuduhan tersebut, atas sangkaan tersebut. Rabbil arsy amma yasifun. Bahwasanya Allah adalah Rabbul Arsh ya amma yasifun dari apa yang mereka sifatkan. Ya, subhanallah di sini untuk mensucikan Allah dari sangkaan buruk tersebut. Ya. Kata subhanallah dalam, dalam Al-Qur'an biasanya disebutkan setelah adanya prasangka buruk pada Allah, adanya mensifatan yang salah kepada Allah, adanya tuduhan yang salah kepada Allah. Kemudian Allah sucikan dirinya dengan menggunakan kata subhanallah. Maha suci Allah dari dari sangkaan tersebut, dari tuduhan tersebut, dari aib yang mereka tuduhkan tersebut. <clears throat> Maka ayat ini jelas bahwasanya tidak mungkin sesembahan itu banyak. Ya. Dan tentunya secara logika pun kita akan memahami bahwasanya tidak mungkin Tuhan itu ada banyak. Ya, sebagaimana ada sebagian orang meyakini demikian bahwasanya ada eh, Tuhan mencipta, ada Tuhan perusak. Ini sangat-sangat tidak logis. Ya. Nanti Tuhan yang satu mencipta, Tuhan satu merusak. Ketika yang satu mencipta, yang satu pengennya merusak apa yang diciptakan. Nanti berantem Tuhannya. Ini ya, sangat-sangat tidak logis. Ya nanti ada Tuhan perusak, ada Tuhan pencipta, ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Ada Tuhan bumi, ada Tuhan langit, ya, ada Tuhan air, ada Tuhan udara, macam-macam sekali. Ini ya, sangat-sangat tidak masuk akal. Ya kalau Tuhan bumi, pengennya bumi e, gempa. Ya nanti Tuhan yang pencipta nggak pengen, pengennya bumi bagus. Ini sangat-sangat tidak logis, banyak kontradiksi dalamnya. Ya makanya dalam Al-Qur'an juga disebutkan logika logika yang gamblang ini. Ini sebenarnya logika yang gamblang. Ya, makanya Al-Qur'an ini sangat-sangat uh, sesuai dengan logika yang sehat. Bahwasanya kalau misalnya Tuhan itu ada dua saja. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan uh, penghancur. Maka bumi dan langit akan hancur, akan rusak. Tidak konsisten yang baru diciptakan dihancurin. Baru dihancurin diciptakan. Nah, nanti gimana itu penghuni langit dan bumi kalau seperti itu gitu. Maka ini logika yang sehat bahwasanya tidak mungkin uh, sembahan itu ada banyak. Kemudian kata penulis diterangkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwasanya jika di langit dan di bumi ini terdapat dua Tuhan, maka tentu seluruh pengaturan alam semesta akan rusak binasa. Dikarenakan adanya kemungkinan timbul dua keinginan yang berlawanan dari dua Tuhan tersebut. Ketika salah satu keinginan tercapai, maka Tuhan yang lain terkalahkan. Lemah. Ya. Ini penjelasan yang bagus sekali dari Imam Al-Qurtubi bahwasanya selain tadi bahwasanya ada kemungkinan di antara dua Tuhan ini memiliki keinginan yang berbeda. Ya, itu satu sisi. Sisi yang kedua adalah kalau ada dua Tuhan, pasti ada Tuhan yang lemah. Pasti ada yang superior, pasti ada yang inferior. Ya, ketika menciptakan bumi, eh, menciptakan gunung misalnya, menciptakan gunung, kemudian Tuhan yang satu menghancurkannya. Ketika itu Tuhan yang menghancurkannya lebih superior. Dia bisa menghancurkan apa yang diciptakan oleh selain dia yang yang menciptakan lemah karena apa yang diciptakan hancur oleh Tuhan yang lain itu dia inferior dan tidak mungkin Tuhan itu punya sifat inferior tidak mungkin Tuhan itu punya sifat lemah punya sifat uh, di bawah yang lain ini sangat-sangat tidak logis Kemudian kata penulis, adakah Tuhan yang benar itu lemah? Karena keinginannya dikalahkan oleh keinginan Tuhan yang lain. Anggapan semacam inilah yang dibantah Allah sehingga di akhir ayat Allah menutup menutup firman-Nya dengan tanzih. Persuciannya subhanallah. Untuk memberitakan bahwa dia tidak memiliki sekutu yang setara dengan dirinya. dari sini juga ada faedah bahwasanya kalimat subhanallah pada umumnya digunakan untuk ketika kita menghadapi suatu hal-hal yang buruk. Ya, ketika kita lihat suatu pemandangan yang buruk, kita katakan subhanallah. Kita melihat kondisi masyarakat yang buruk, kita bilang subhanallah. Ya agar kita tidak menisbatkan keburukan itu kepada Allah. Kita mensucikan diri Allah dari keburukan itu. Bahwasanya keburukan itu bukan keburukan itu uh, tidak di, tidak dinisbatkan kepada Allah tapi dinisbatkan kepada kita sebagai manusia. Kita terj ketika terjadi bencana <clears throat> maka itu hakikatnya karena kesalahan kita sebagai manusia bukan karena bukan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan subhanallah. Kita sucikan Allah dari penisbatan keburukan tersebut kepadanya. Kemudian anggapan yang kedua adalah anggapan Tuhan memiliki atau mengangkat anak. Allah memberitakan bahwa di antara keyakinan kaum musyrikin adalah Tuhan memiliki atau mengangkat anak. Di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa malaikat itulah Tuhan, bahwa malaikat itulah anak Tuhan. Sebagian yang lain berkeyakinan orang soleh atau rasul adalah anak Tuhan. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dalam surat At-Taubah Waqalatil Yahudu Uzair bin Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Ya. Sebagian ulama mengatakan Uzair ini nabi. Sebagian ulama mengatakan Uzair ini orang soleh. Makanya tadi penulis mengatakan ada orang berkeyakinan bahwa orang soleh itu anak Allah ini Uzair. Ya, Uzair ini orang soleh, tapi kata orang Yahudi ini adalah anak Allah. Kemudian kata Allah, waqalatin nasara al-masih ibnullah. Kata orang Nasrani, al-masih itu, yaitu Isa bin Maryam adalah anak Allah. Jadi mereka menganggap Allah ini memiliki anak. Kemudian juga orang-orang musyrik mengatakan bahwa malaikat itu banatullah. Malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Ya makanya orang-orang kafir sampai sekarang juga kadang-kadang menggambarkan malaikat itu ya bentuknya anak kecil perempuan punya sayap. Ya. Bahkan ada orang kafir menggambarkan malaikat itu bentuknya anak kecil rambutnya kriwil-kriwil, keriting, punya sayap perempuan. Katanya itu malaikat. Terus nanti di atasnya ada lingkarannya, terus dia bawa panah. <laughs> itu ada orang kafir yang menggambarkan malaikat seperti itu lucu sekali malaikatnya Adapun tentang malaikat memiliki sayap itu ada dalilnya memang dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan e, malaikat ini memiliki sayap dan sayapnya sangat besar tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang kafir tersebut tidak ya jadi mereka menganggap malaikat itu anak-anak perempuan Allah dan ini adalah sangkaan yang batil Allah pun membantah sangkaan ini. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Demikian itulah Allah berfirman, demikian itulah ucapan mereka yang diucapkan oleh lisan mereka. Mereka mengikuti perkataan orang-orang kafir dahulu ya qatalahumullah. Ya. Semoga Allah membinasakan mereka. Semoga Allah melaknat, melaknat mereka. Ini adalah e, bentuk laknat dari Allah. Bentuk bentuk laknatan kepada mereka orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, ya Allah laknat secara langsung dalam ayat ini. Anna yu'fakun, bagaimana kok mereka bisa berpaling demikian? Jadi Allah bantah keyakinan yang batil tersebut bahwasanya Allah itu memiliki anak. Ini tidak benar. Dan ya subhanallah, maksudnya Allah dari sifat tersebut. Mustahil ya Allah itu memiliki anak dan secara logis mustahil jika Tuhan itu memiliki anak. Penulis mengatakan padahal keyakinan seperti itu adalah sebuah kedustaan. Allah telah berfirman dalam Allah telah berfirman akan hal itu dalam surat Al-An'am Ya Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ ilm. Dan mereka ja'alu lillahi syuraka, menjadikan ya, ja'alu lillahi syuraka al-jin, menjadikan jin sebagai syuraka, sebagai sekutu Allah, sebagai tandingan selain Allah. Ya, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu wa dan mereka melakukan kebohongan, mereka membuat-buat suatu kedustaan bani nawabanat. bahwasanya Allah memiliki anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Apa kata Allah? Kata Allah subhanahu ta'ala amma yasifun. Maha Allah yang maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka sematkan tersebut. At-Tabari mengatakan mereka menjadikan jin sebagai sekutu bagi Allah dalam peribadatan mereka. Padahal Allah sendiri yang menciptakan mereka tanpa keberadaan suatu sekutu, pembantu dan penolong. Mereka berbuat kustaan terhadap Allah dengan mengadakan bagi Allah anak laki-laki dan perempuan tanpa mengetahui hakikat perkataan mereka. Semua itu berangkat dari kebodohan mereka terhadap Allah dan keagungannya. Tidaklah patut bagi Tuhan memiliki anak laki dan perempuan, tidak pula bagi tidak pula patut memiliki istri, tidak pula patut baginya seorang yang bersekutu dalam mengatur ciptaannya. Demikian dikatakan oleh Imam At-Tabari. Kemudian kata penulis, ada yang beranggapan kedekatan sebagai anak Allah melatar belakangi keyakinan mereka bahwa mereka memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman Waqalatil Yahudu wa Nasara nahnu abna Allah Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Kami ini anak-anak Allah Nahnu abna Allahi wa ahibba'uh Kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kasih Allah Qul falima yukadzibukum Bidhunubikum Katakanlah mengapa Allah menyiksa kalian, menyiksa kamu karena dosa-dosa kamu. Ya. Mengapa kalau kalian itu anak Allah, kalau kalian itu kasih Allah, kenapa kok Allah menyiksa kalian? Bal antum bal antum basyarum mimma khalaqa yaghfir liman yasha. Bal antum basyarun mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bahkan kamu ini bukan anak-anak Allah, bukan kasih Allah, tapi kamu ini manusia biasa. Di antara manusia-manusia lain yang Allah ciptakan. Allah maha mengampuni siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Walillahi mulku samawati wal ard dan bagi Allah lah kekuasaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya dan kepada Allah lah kita semua kembali. Latar belakang mereka latar belakang mengapa mereka berkata bahwa diri mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasih Allah dikemukakan oleh Ibnu Kathir. rahimahullah. Yaitu yang pertama mereka berkata demikian karena berpandangan bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah seperti kedekatan orang tua dengan anaknya. Yang kedua mereka mengatakan demikian bahwa mereka adalah pengikut-pengikut anak-anak Allah karena sebagian sebagaimana diketahui bahwa Yahudi berkeyakinan bahwa Uzair adalah anak Allah. Seperti keyakinan Nasrani juga yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Atau yang ketiga mereka berkata demikian karena keliru dalam memahami perkataan anak dan kekasih yang terdapat dalam kitab-kitab suci mereka. Apapun yang melatar belakangi hal tersebut, ayat di atas membantah kedustaan mereka yang bertujuan untuk membenarkan kesesatan dan kafiran yang mereka kerjakan. Khusus terkait khusus terkait kekeliruan Yahudi dan Nasrani, mereka memahami kata anak yang terdapat dalam kitab suci mereka, maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika Allah berfirman kepada hambanya Israel, yaitu Nabi Yakub Allah berfirman kepada Nabi Yakub, engkau adalah anakku dari seorang perawan. Kaum Yahudi telah menafsirkannya dengan tafsir yang tidak pada tempatnya, sehingga mereka pun menyimpangkannya. Mereka telah dibantah oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam dan berakal sehat, bahwa ungkapan tersebut digunakan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Hal ini seperti kaum Nasrani yang mengutip perkataan Isa dalam kitab suci mereka, ketika berkata, sungguhnya aku akan pergi pada bapakku dan bapak kalian. Kata bapak yang dimaksud dalam arti Rob, kata bapak yang dimaksud di sini memiliki arti Rob. Sehingga arti perkataan Isa tersebut adalah Robku dan Rob kalian. Telah maklum bahwa kaum Nasrani tidak mengklaim sebagai anak Tuhan untuk diri mereka sendiri sebagaimana klaim mereka terhadap Isa alaihissalam bahwasanya beliau adalah anak Tuhan. Insya Allah sudah sangat jelas sekali perkataan penulis di sini bahwasanya kaum Yahudi dan Nasrani telah salah paham dalam menyangka bahwasanya Allah memiliki anak. Mereka salah memahami perkataan Nabi Isa dan salah memahami firman Allah Taala kepada Yakub sehingga mereka menyimpangkan hal tersebut sehingga mereka berkesimpulan bahwanya Allah bahwasanya Allah memiliki anak padahal maknanya tidak demikian. Sini penulis menyebutkan dua anggapan yang keliru tentang uh, keyakinan yang mengingkari keesaan Allah. Kalau boleh kita tambahkan ada anggapan yang ketiga yaitu bahwasanya ada orang yang mengakui kesalahan Allah namun mereka menganggap bolehnya ada tandingan bagi Allah. Ya. Ini juga kekeliruan dalam keyakinan terhadap keesaan Allah. Ya. Mereka mengaku mengakui keesaan Allah namun mereka menganggap bolehnya ada tandingan bagi Allah bolehnya ada sembahan yang lain yang boleh disembah, boleh ditujukan peribadatan kepadanya selain Allah. Ini pada hakikatnya mereka tidak mengakui kesan Allah. Mereka hanya mengakui kesan Allah dalam rubiahnya saja, tidak sempurna. Namun tidak mengakui kesan Allah dalam dalam uluhiyahnya dan juga dalam asma wa sifatnya. Kemudian bagian terakhir penulis mengatakan kitab suci Samawi turut mendukung keesaan Allah. Telah disebutkan bahwasanya kitab bahwasanya tauhid merupakan seruan setiap nabi dan rasul. Oleh karena itu, mesti diyakini bahwasanya isi dari kitab-kitab Samawi tersebut, kitab-kitab Samawi terdahulu telah mengalami penyimpangan. Namun terdapat beberapa dalil yang membenarkan keesaan Allah menyatakan ajaran tauhid dan memperingatkan akan kesyirikan berupa penyembahan kepada Allah. Di antara dalil dari kitab suci Samawi lainnya yang membenarkan hal tersebut adalah sebagai berikut. Dalam kitab ulangan pada bab keempat ayat 35 disebutkan ya kitab Injil ya engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah tidak ada yang lain kecuali dia. Dalam kitab yang sama, kitab ulangan, kitab Injil, pada bagian juz atau bab ke-6, ayat ke-4 disebutkan, Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Maha Esa. Dalam Injil Matius, bab, ke bab ke ayat ke-10, disebutkan, Maka berkatalah Yesus atau Isa kepadanya, Nyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau beribadah. Hal yang serupa juga termaktub dalam Injil Lukas, bab keempat ayat ke-8. <clears throat> ya ini luar biasa, penulis membawakan beberapa ayat dari kitab Injil yang secara tegas menunjukkan bahwasanya diakui keesaan Allah dan juga secara tegas bahwasanya dinyatakan bahwasanya sesembahan itu hanya berhak ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahabat muslim sekalian yang ingin mengetahui bagaimana eh, kitab-kitab samawi yang lain juga ternyata mendukung akidah tauhid yang benar bisa melihat Eh, rekaman-rekaman pengajian dari Dr. Zakir Naik Hafizahullah Ta'ala yang beliau ya Dr. Zakir Naik adalah salah seorang da'i yang beliau aktif dalam uh, perbandingan agama dan juga aktif menyerukan uh, Islam kepada non-muslim dan sudah mengislamkan banyak non-muslim dengan cara perdebatan ilmiah yang beliau membawakan bukti-bukti dari kitab-kitab non-muslim, dari kitab Injil, dari kitab Weda dan kitab-kitab yang lain bahwasanya kitab-kitab tersebut juga mengajarkan tauhid, mengajarkan uh, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan cari nanti kajian-kajian beliau di uh, rekaman-rekaman seperti VCD atau juga di internet banyak sekali tersebar yang beliau sangat-sangat e, luar biasa dalam menukilkan nukilan-nukilan dari kitab-kitab Samawi, kitab Injil, kitab-kitab e, Hindu, kitab Buddha dan kitab agama lain yang ternyata memuat akidah Islam yang benar. Bahkan di antara perkataan beliau yang sangat-sangat saya ingat, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada satu ucapan tegas pun dalam Injil yang mengatak yang di sana menyebutkan Nabi Isa atau Yesus mengatakan saya adalah Tuhan atau sembahlah saya. Ya bahkan di antara ciri khas beliau Dr. Zakir Naik adalah beliau sering mengatakan bawakan kepada saya satu cuil ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus berkata, saya adalah Tuhan atau Yesus berkata sembahlah saya, maka saya akan masuk Kristen, saya itu juga. Beliau menantang demikian. Bawakan kepada saya satu ayat pun yang menyatakan bahwa Yesus berkata, saya adalah Tuhan atau sembahlah saya. Jika ada yang bisa menemukan ayat tersebut dalam Injil, Injil manapun, maka dia menantang saya akan masuk Kristen saat itu juga. Kenapa? Karena tidak ada seperti itu. Karena tidak ada satu ayat pun dalam Injil, Injil manapun, ya Injil itu banyak, ya eh, ada Injil yang perjanjian lama, perjanjian baru, dan itu nanti ada perpecahannya lagi, ada Injil ini, Injil itu, macam-macam. Di semua Injil ini tidak ada satu kutip ayat pun yang menyatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus mengatakan saya adalah Tuhan, tidak ada. Atau mengatakan sembahlah saya tidak ada. Yang adalah perkataan-perkataan yang ambigu, perkataan-perkataan yang samar yang itu ditafsirkan oleh mereka bahwasanya uh, Yesus mengaku dirinya Tuhan. Sehingga itulah yang mereka jadikan akidah. Dan ini tentunya tidak benar. Kemudian tulis mengatakan semoga tulisan yang singkat ini dapat menambah keyakinan kita terhadap keesaan Allah sehingga kita dapat mentauhidkannya sehingga sehingga kita dapat mentauhidkannya hingga akhir ayat kita serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepadanya. Ini demikian yang disebutkan oleh penulis Ringkasnya, penulis di sini menjelaskan secara bagus mengenai kandungan dari surat Al-Ikhlas yang berisi tentang tauhid yang tadi dikatakan oleh Syekh Sa'di bahwasanya surat Al-Ikhlas ini mustamilah ala tauhidil asma sifat mencakup tauhid asma sifat namun sesungguhnya juga Surat Al-Ikhlas ini mencakup semua bentuk tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Dan ini sangat-sangat membuktikan bahwa kandungan surat Al-Ikhlas ini benar-benar sangat eh, padat, sangat menggambarkan bagaimana konsep tauhid yang seharusnya diyakini oleh seorang muslim. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ya innaha lata'dilu thuluthul Qur'an, thuluthul Qur'an. Bahwasanya surat Al-Ikhlas ini mencakup atau menyamai sepertiga Al-Qur'an karena tauhid ini semuanya ada dalam surat Al-Ikhlas. Konsep tauhid keseluruhannya kalau mau diringkas, kalau mau dipadatkan semuanya ada dalam surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu semoga kita tidak hanya sekedar orang yang baca surat Al-Ikhlas yang mentang-mentang surat Al-Ikhlas ini suratnya pendek, sering kita baca kalau sholat bacanya Al-Ikhlas lagi, kalau sholat bacanya Al-Ikhlas lagi. Kalau disuruh setelah hafalan biasanya cuma Al-Ikhlas doang. semoga kita tidak hanya sekedar itu, tapi kita juga uh, bisa merenungkan, bisa mengambil faedah dari apa yang dikandung oleh Surat Al-Ikhlas ini yang mana ini adalah mengandung tentang tauhid secara sempurna. Konsep tauhid secara menyeluruh dan secara padat. Yang mana tauhid ini adalah kunci bagi seseorang untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wasallam.